alaihi wasallam Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam yakni ayyamul asyar qalu wal jihadu bisabilillah qal wal jihadu bisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dalika bi syai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidak ada hari di mana amal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah daripada hari yang sepuluh ini yaitu sepuluh hari yang awal di bulan Zulhijjah para sahabat bertanya tidak juga jihad fisabilillah jawab Nabi tidak juga jihad fisabilillah kecuali orang yang berjihad pergi dengan membawa jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satu pun darinya. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, di antara 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah, ya, di sana ada satu hari yang lebih mulia E, dari hari-hari yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebagian hadisnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala a'dhamul ya 'indallahi yaumun nahr summa yaumul qar bahwa hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahar yaitu hari penyembelihan kurban ya hari di mana kaum muslimin ketika itu melakukan ibadah ritual yang sangat mulia yang sangat agung yaitu mengalirkan darah summa yaumul qor kemudian hari qor Nah, yaitu hari-hari tasyrik. Ya, ini kata Rasulullah SAW bahwa ya, hari Nahar itu adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti di antara 10 hari yang sangat mulia itu ada satu hari lagi yang lebih dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah hari itu yang disebut juga dengan Yaum Idul Fitri, ya Yaum Idul Fit, eh, Yaum Idul Adha. Rasulullah saw tatkala beliau memasuki kota Madinah, ya maka beliau melihat para penduduk kota Madinah ketika itu mereka sedang bermain-main, sedang berbahagia. Maka kemudian Rasulullah saw bersabda, Inna Allah qad abdalakum yawmaini khairan minhuma yawmul fitri wal adha. Jadi uh, para penduduk Madinah ketika itu sedang bermain yaitu di hari raya mereka ya, dua hari raya maka ketika Rasulullah melihat mereka merayakan kebahagiaan kesenangan di hari raya tersebut nah kemudian Rasulullah SAW memberitahukan bahwa senyatanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dua hari yang lebih baik. Dua hari yang lebih utama, dua hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin itu berbahagia padanya. Yaitu hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, pada hari Idul Adha setelah kaum muslimin menunaikan salat yaitu salat Aid maka kemudian kaum muslimin diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban ya untuk menyembelih hewan kurban Nah, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya setelah dilakukannya salat Aid maka kurbannya adalah kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai bentuk takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang menyembelih hewannya sebelum dilakukan salat, maka kata Rasulullah itu hanya menjadi sembelihan untuk makanan biasa. Ya tidak bernilai kurbah, tidak bernilai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kemudian hukum udhiyah? Apa itu hukum berkorban? Ya. Dalam hal ini khilaf para ulama. Ya, khilaf para ulama eh, sebagian mengatakan wajib. Namun jumhur fukaha, ya, jumhur fukaha mengatakan bahwa ibadah kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah ya sunnah muakkadah bukan merupakan sebuah kewajiban di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW tatkala beliau menyembelih, menyembelih dua eh, hewan kurban yang besar. Satu hewan yang pertama beliau sembelih dengan mengucapkan Bismillahi Allah Akbar Allahumma taqabbal hadha anni wa an ahli baiti Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya Allahu Akbar Ya Allah terimalah hewan kurban ini dariku dan dari keluargaku. Nah untuk hewan yang kedua maka beliau mengatakan ya Bismillah ya Allah Akbar Allahumma hada anni wa an ummati lam yudahi. Ya Allah dengan menyebut namamu aku sembelih hewan ini Allah Akbar terimalah ini dariku dan dari umatku yang belum berkorban. Nah, maka ini satu di antara dalil yang menunjukkan bahwa e, berkorban itu hukumnya tidaklah wajib. Ya, akan tetapi para fukaha mengatakan berkorban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Di antara dalilnya adalah tatkala disampaikan oleh salah seorang sahabatnya yaitu Salman uh, Afan Ammar bin Yasir beliau mengatakan man lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana Barang siapa yang dirinya memiliki kelonggaran rezeki memiliki kelapangan rezeki. Dia memiliki uh, nominal yang lebih dari kebutuhan dan bahkan ini sangat cukup untuk membeli hewan kurban dan ternyata tidak mau berkurban maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fala yaqrabanna musallana maka hendaklah orang tadi tidak mendekat kepada tempat sholat kami. Ini dari eh, disampaikan sabda Rasulullah ini disampaikan oleh Amr bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Ya. Jadi wallahu taala alam bahwa Eh, saya lebih cenderung kepada pendapat jemur fuqaha yang mengatakan bahwa hukum udhiyah, hukum berkorban itu adalah sunnah muakkadah. Ya, dengan beberapa dalil yang eh, diantaranya telah tadi kita sampaikan. Ya. Namun meskipun uh, berkorban ini hukumnya adalah sunnah Ya, akan tapi karena sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, maka kita nasihatkan kepada saya dan juga kepada ikhwati akhwati filah sekalian, siapapun di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelonggaran, marilah ya marilah kita berkorban. Kenapa? Karena berkorban ini sungguh merupakan satu ibadah yang sangat-sangat agung. Di mana kita semuanya hafal di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang teramat sangat besar ya kepada engkau. Fasalli maka salatlah wanhar dan berkorbanlah. Ya, dan berkorbanlah. Di mana berkorban ini para mufassirin kebanyakannya mereka menafs menafsirkan wanhar dan sembelihlah di sini maksudnya adalah berkorbanlah. Ya, yaitu menyembelih korban pada tanggal 10 ataupun 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggandingkan menggandengkan perintahnya kepada kita untuk berkorban digandengkan dengan perintah untuk menegakkan sholat maka ini menunjukkan bahwa berkorban itu memiliki nilai yang sangat-sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti ya bahwa berkorban itu memang satu perkara yang tinggi, satu perkara yang agung. Maka kita pun melihat orang-orang yang memiliki hajah, memiliki kebutuhan yang besar, ya, maka biasanya kemudian mereka pun berkorban. Namun sayang bahasanya mereka banyak yang berkorban bukan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka semisal memiliki hajah kebutuhan yang besar untuk membangun jembatan, misalnya ini seorang kontraktor gitu ya. Ataupun ingin membuat uh, rumah yang besar, maka kemudian mereka pun berkorban. Ya, ada yang sapi, ada yang kerbau, ada yang kambing, ada yang sekedar ayam dan macam-macam. Namun mereka korbankan itu semuanya bukan kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi mereka berkorbankan e, uh, ya dalam pandangan mereka untuk makhluk yang menjaga tempat tersebut. Agar tatkala tempat tersebut diubra abrik didirikan bangunan dan semacamnya, ya makhluk tadi tidaklah murka, tidaklah marah, maka mereka pun kemudian memberikan korbannya. Nah, kita hanya ingin menunjukkan bahwa korban merupakan perkara yang besar dan saya tidak memerintahkan sama sekali eh, kepada ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah ya untuk berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Justru karena korban ini merupakan ibadah yang sangat agung, maka janganlah kita berkorban ya kecuali kita uh, tujukan persembahkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Azza wa Jalla. Nah, udhiyah disebut dengan kurban. Ya. Karena apa? Ya karena binatang yang disembelih tersebut menyembelihnya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla itu untuk korb ya korban kan terambil dari kata-kata koruba ya kurubu kurban ataupun kurbanan ya mak maknanya adalah mendekatkan diri dan dalam hal ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya surat al-an'am ayat ke-162 katakanlah sesungguhnya sembahyangku salatku sembelihanku hidupku dan matiku hanyalah untuk Allahu azza wa jalla rabb semesta alam di mana kurban ini kalau kita lihat ya dalam sejarah dan juga secara spesifik dalam sabda Rasulullah SAW menunjukkan bahwa kurban ini bukan hanya merupakan syariat yang Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah SAW Bahkan kalau kita uh, melihat di antara hadis Rasulullah SAW maka kurban ini ya sudah dimulai oleh keturunan Nabi Adam yang pertama eh, yang sebagian para ulama memberi nama Habil dan Kobil yang meskipun itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya ya, cerita Israeliat ya, entah mungkin benar entah mungkin salah ya. mana ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada mereka berkorban maka satu di antara keduanya berkorban dengan menggunakan uh, binatang yang sangat bagus. Dengan mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima sesuatu itu yang bagus. Dan kemudian satunya iri, yang bagus tadi diterima oleh Allah dan yang tidak bagus maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena melihat korban saudaranya diterima oleh Allah, maka korban yang tidak diterima ini pelakunya marah dan dia kemudian membunuh saudaranya sendiri. Pun juga kita melihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam telah tumbuh besar menjadi seorang yang dewasa, ya, di dalam rengkuhan e, pemelihara, pemeliharaan beliau, maka datanglah firman Allah Azza wa Jalla ya agar Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Sangat berat hati beliau ketika harus menyembelih putranya. Nah maka beliau pun kemudian bertanya kepada putranya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, mengatakan, "Wahai Ismail, sungguh aku telah mendapatkan perintah dari Robku agar aku menyembelih dirimu." Ya. Mada taro ya kata Nabiullah Ibrahim. Sekarang bagaimana e, coba pendapat engkau wahai Ismail? Maka apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Ya al matumar sataji tu'mar Insya insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, laksanakanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirimu. Insya Allah engkau akan dapati aku termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar, yaitu bersabar untuk menerima perintah yang sangat berat bagi diriku. Yang uh, ketika itu dirinya ya berarti akan mati karena akan disembelih oleh ayahandanya sendiri. Maka akhirnya Nabila Ibrahim pun ya meletakkan Nabila Ismail di pangkuannya. Pisau pun telah diletakkan di lehernya. Dan kemudian tatkala Nabiullah Ibrahim AS mengayunkan pedangnya pada saat itu maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan bidibhin azim itu dengan sembelihan dengan hewan yang sangat besar hewan yang sangat gemuk dan itulah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang melaksanakan perintahnya ternyata tatkala mereka sudah sami'na wa ata'na Allah Subhanahu wa taala e, menggantikan Nabiullah Ismail alaihissalam dengan kambing kibas yang besar. Jadi yang tersembelih adalah kambing kibas bukanlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi? Wahai Rasulullah, dari mana syariat berkorban ini? Maka kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, sunnatu abikum Ibrahim. Maka berkorban ini merupakan sunnahnya bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau maka para sahabat kembali bertanya, malana minha. Wahai Rasulullah, seandainya kami telah berkorban, maka apa yang hendak kami dapat? Ya, apa yang akan kami dapatkan dengan korban yang kami lakukan? Kal maka Rasulullah SAW bersabda, bikulli sya'ratin hasanatun. Pada setiap rambut yang ada pada binatang itu, maka ada kebaikan. Setiap rambutnya adalah kebaikan. Ya. Dan berapa jumlah rambut yang ada pada binatang? Mungkin belum pernah ada orang yang menghitungnya. Ya sangat susah untuk menghitungnya karena begitu banyaknya dan masih lebih mudah untuk menghitung nominal yang kita keluarkan guna memberi guna membeli hewan kurban tersebut. Ya. Rambutnya saja susah untuk menghitungnya berapa jumlahnya, berapa juta rambut, uh, jumlahnya kita tidak tahu. Para sahabat bertanya lagi, fasuf, bagaimana dengan sufnya, ya. dengan bulunya? Maka kemudian baginda Rasul mengatakan bikuli sya'ratin minas suf hasanatun. Pada setiap helai rambut yang nempel di suf, yang nempel di kulit itu ya ada kebaikannya. Yang nempel di kulit itu ada yang rambutnya yang gede-gede, ada yang kecil. Ya hanya sekedar bulu. Nah, bulu akan lebih susah lagi untuk dihitung inilah ya bukti bahasanya memang eh, syariat berkorban itu sudah ada sejak zaman Nabi terdahulu. Bisa juga dilihat di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 yang Allah mengatakan yang firman eh, yang terjemahnya dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan itu kurban supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap bahimatul an'am yaitu terhadap eh, hewan-hewan uh, kurban yang dia sembelih. Ya, agar mereka tatkala menyembelih bahimatul an'am itu binatang-binatang yang diperkenankan untuk disembelih sebagai kurban itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan binatang yang disebut dengan bahimatul an'am, binatang-binatang yang diperkenankan untuk dijadikan sebagai korban adalah yang pertama unta. Yang pertama adalah unta. Dan unta ini kata Rasulullah SAW yang mencukupi untuk 10 orang. Namun seandainya ada orang yang berkorban satu unta dan bahkan satu orang berkorban sekian banyak unta maka boleh. Namun ya maksimal satu onta bisa dipakai untuk e, bersekutu ya bersekutu berkumpul sepuluh orang adapun sapi itu boleh dijadikan pula ya untuk bersekutu namun jumlahnya adalah tujuh orang dan adapun kambing maka dia hanya boleh untuk satu orang ya ini dalam masalah pembiayaan pengatasnamaan. Ya, bahasanya hewan kurban itu adalah milik si fulan. Milik si A, milik si B dan seterusnya. Akan tetapi adapun eh, balasan dari sembilan tersebut bisa diniatkan bisa dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarganya dan bahkan untuk orang lain. Bahkan untuk orang lain. Namun adapun eh, seberapa persen yang akan didapatkan oleh orang yang berkorban yaitu oleh orang yang mengeluarkan biayanya kemudian berapa persen pula eh, pahala yang akan didapatkan oleh keluarganya maka tidak ada penjelasan ya tidak ada penjelasan apakah sama apakah yang lebih besar adalah pahala yang akan didapatkan oleh orang yang mau laku, apa namanya mengeluarkan pembiayaannya maka tidak ada penjelasan. Nah kemudian ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah ya, Di antara hikmah Di antara hikmah Disyariatkannya berkorban ya, Adalah Selain tadi kita sudah sampaikan dalam rangka untuk mencari pahala yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala maka di sana juga ada hikmah yang lainnya. Yang pertama jelas itu seseorang ketika berkorban ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah yang sangat agung ini. Itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam rangka menjalankan sunnah para al-anbiya, sunnah para nabi, yaitu berkorban. Ya oleh karenanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya, bagi para lelaki bagi para lelaki hendaklah dirinya jangan kemudian pilu tatkala melihat darah. Kita lihat Rasulullah SAW seorang yang sangat pemalu, seorang yang sangat lembut namun beliau adalah dalam waktu-waktu tertentu merupakan orang yang sangat kuat, orang yang sangat hebat. Itu tatkala semisal beliau dalam peperangan. Maka ketika di dalam peperangan beliau senantiasa berada di garis terdepan. Tidak pernah merasa gentar dan takut terhadap musuh. Bahkan musuhlah yang kemudian biasa takut kepada Rasulullah SAW. Demikian juga tatkala musim kurban, maka Rasulullah orang yang sangat lembut, orang yang sangat pemalu itu pun beliau adalah orang yang tidak alergi, tidak takut ketika melihat darah yang mengalir. Sehingga ketika beliau berkorban maka beliau menyembelih sendiri ya korban beliau. Nah, dalam beberapa hadis tadi yang telah kita sampaikan, ya beliau menyembelih sendiri. Oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa di antara sunnah yang semestinya diperhatikan oleh sahibul korban yaitu dirinya menyembelih sendiri korban tersebut. Ya menyembelih sendiri korban tersebut. Meskipun Seandainya dia minta agar orang lain yang menyembelihkan juga boleh. Namun ya, ya yang lebih sesuai dengan sunnah maka dirinya berupaya untuk menyembelih sendiri hewan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada satu saat kalau beliau berkorban ratusan kambing, maka beliau menyembelih ya kurang lebih separuhnya dan kemudian ketika sudah capek maka memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan penyembelihannya. Ini bukti bahwa ya, seorang lelaki eh, tidak sepantasnya kemudian cengeng sepanjang waktu. Dan ini yang demikian terkadang kita ketika melihat seorang yang dia adalah orang yang lembut, orang yang kalem, maka mereka kemudian kalem di sepanjang waktunya. Di seluruh momennya kalem. Ya tidaklah demikian. Gimana seorang mau kalem tatkala di dan perang? Gimana kalau kalem kemudian mengayunkan pedangnya? Nanti tidak bisa dipakai untuk memutus meskipun hanya rambut kalau kalem-kalem itu ya. Maka suatu saat kemudian harus menampakkan uh, ketegarannya, menampakkan kelebihan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Nah, seseorang yang melakukan korban, ya, melakukan korban di hari nahr dan di hari tasyrik, maka dirinya telah membelanjakan ya uang untuk belanja yang terbaik. Ya, telah membelanjakan uangnya untuk belanja yang terbaik. Yang kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau bersabda, "Ma unfiqatil warq fi shayin afdalu min nakhiratin." fi yaumi aidin hadis riwayat Imam At-Tabrani. Tidak ada uang yang dibelanjakan untuk membeli sesuatu yang lebih utama ketimbang uang yang dibelanjakan untuk membeli hewan kurban pada hari nahar pada hari penyembelihan. Ini bukti bahwa e, seseorang yang bisa membelanjakan hartanya guna membeli hewan kurban, maka harta yang dia belanjakan ini menjadi harta yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahkan dari hadis ini sebagian para ulama menyatakan andekan seorang mengeluarkan sejumlah uang taruhlah kalau di tempat kita di Jogja misalnya 3 juta 3 juta untuk rombongan sapi misalnya ya masing-masing 3 juta kemudian kalau kali 7 sudah 21 juta nah seorang dia mengeluarkan 3 juta guna ikut rombongan beli sapi atau dirinya membeli hewan uh, kambing misalnya sendiri dan kemudian dia, dia korbankan maka apa yang dia lakukan ini lebih baik ketimbang seorang yang me, men, menginfakkan bahkan mensedekahkan ya mensedekahkan uang yang sama nominalnya tadi ya kepada orang miskin ya dia berikan kepada orang miskin sama tiga jutanya namun kata sebagian ulama di antaranya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa uang yang dia belanjakan untuk membeli hewan kurban itu lebih utama ketimbang uang yang dia sedekahkan kepada orang yang miskin. Ya, orang yang dia sangat butuh makan. Bahkan beliau sampai menyebutkan andai pun ya uang itu lebih banyak. Misalnya seorang mengeluarkan 4 juta dia berikan kepada fakir miskin. Adapun rombongan untuk satu sapi ya per, e, sepertujuh bagiannya adalah 3 juta. Maka mesti lebih mulia yang 3 juta ketimbang yang 4 juta yang dia sedekahkan kepada orang-orang miskin. Ini perkataan di, eh, di antara para ulama rahimahumullahu jami'an. Ya maka jelas sekali dari sebagian ya, sebagian kecil hadis yang telah kita sebutkan tadi ya bahwa ibadah yang sangat mulia untuk kita lakukan pada tanggal 10 bulan Zulhijjah yaumul Aid adalah setelah kita menunaikan sholat secara berjamaah di tempat dilaksanakannya sholat maka kemudian e, dianjurkan diperintahkan agar kita menyembelih hewan kurbannya dan pada masa Rasulullah sebetulnya Penyembelian korban ini biasa beliau lakukan di tempat di mana beliau melakukan sholat Aid. Ya, cuman ini bukanlah sebuah keharusan. Seandainya bisa melakukan seperti itu, tentulah itu yang lebih utama. Namun seandainya kita kemudian e, menyembelih di misalnya di lapangan tempat kita sholat dan akan disorot, bahkan mungkin akan diperkarakan e, oleh pengelola lapangan tersebut, maka tentulah bahwa menyembelih di tempat yang lain juga tidak mengapa ya diperbolehkan ya demikian ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa bahwa penyembelian tidak harus di uh, tempat di mana dilakukannya sholat Aid ya boleh di tempat yang lainnya Nah berkaitan dengan kemuliaan korban. Ya, ada orang yang memasukkan hadis palsu ke bab tersebut. Ya, seperti diantaranya seorang yang mengatakan bahwa orang yang berkorban itu nanti ya hewan korbannya ya, akan menjadi tunggangannya tatkala seseorang tadi eh, lewat di serotal mustaqim. Maka kemudian ya, sering dulu, dulu tatkala usia-usia kecil itu diberitahukan oh nanti kalau orang itu berkorban maka nanti korbannya akan dijadikan sebagai naikan. E, sebagai kendaraan ya untuk nyebrang di serotol mustaqim. Ini hadis ini adalah hadis yang la aslalahu tidak ada asalnya sebagaimana disampaikan oleh uh, Syekh uh, Al-Albani Syekh, uh, Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab silsilah ad daifah yaitu silsilah hadis yang da'if Ya oleh karenanya maka kita tidak boleh berkeyakinan uh saya mau berkorban supaya nanti bisa naik ya apa korban saya di serotol mustaqim. Namun di sana memang ada motivasi-motivasi yang lain yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita agar kita tertarik ya untuk melakukan kurban tersebut ya sebagaimana tadi yang sebagian telah kita sampaikan di muka tadi ya karena e, ibadah kurban pada saat itu sangat-sangat agung sangat-sangat mulia ya oleh karena itu hendaklah di antara kita ya tidak sampai menyia ya hari ke-10 bulan Dzulhijjah ya kita sia-siakan sehingga kita tidak melakukan penyembelihan kurban. Nah maka dengan kurban ini pula, ya selain seorang itu mencontoh apa yang dilakukan oleh para nabi, namun juga dalam rangka untuk memberikan rasa bahagia kepada saudara-saudaranya yang kebetulan boleh jadi hidup dalam keadaan kekurangan. Maka ketika seorang menyembelih kurban selain sebagiannya dimakan sendiri, maka kemudian sebagian yang lain dibagikan. Maka ini jelas akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang diberi bagian dari uh, hewan kurban yang telah disembelih tersebut. Nah ibadah kurban ini juga memberikan kegembiraan pada diri sendiri, keluarga, tetangga, kerabat, teman dan sekaligus e, bersedekah kepada orang miskin dengan daging sembelihan yang dia bagikan kepada mereka. Ya, ketika seorang itu usai melakukan kurbannya maka dia akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena baru saja menjalankan satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan tentulah seorang muslim tatkala bisa melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia akan berbahagia. Dia akan berbahagia karena telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya beramal dengan amal saleh. Nah, ibadah kurban ini juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat firman Allah tadi dalam surat Al-Kautsar, kami telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada Anda, maka sal sali li rabbika, salatlah untuk Rabbmu. Nah, ini kalau dihubungkan ya, setelah seorang itu diberikan rezeki nikmat oleh Allah, maka kemudian diperintahkan untuk mengerjakan salat, diperintahkan untuk menyembelih hewan kurbannya. Nah, maka menyembelih kurban dan melakukan salat itu sebagai bentuk apa? rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena Allah tuh pengen disyukur dengan sembilan bukan. Ya, Allah tidak butuh dengan semuanya. Namun ya kitalah yang butuh. Dan hakikatnya seorang yang berkorban dan kemudian dia bagi-bagi ini sedang menabung ya untuk kehidupan akhiratnya. Ya, dia sedang menabung untuk kebutuhan akhiratnya. Kalau memang korbannya yang dilakukan itu adalah bersih dari niatan-niatan kotor, dari niatan-niatan e, jangka pendek duniawi. Ya kalau bersih dari itu semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan berikan balasan yang teramat sangat besar kepada dirinya. Nah, e, kemudian yang juga pantas untuk kita perhatikan bahwa Binatang yang hendak kita jadikan sebagai korban itu adalah binatang yang sehat walafiat dan bahkan Rasulullah SAW mengatakan binatang korban yang paling bagus ya adalah yang paling mahal dan paling dicintai oleh pemiliknya. Nah, jadi kalau ada seorang memiliki hewan seperti kambing, sapi, eh, ataupun unta yang sangat bagus, dan kemudian rela menyembelihnya dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah SWT Masya Allah ya ini satu hal yang luar biasa seorang mengeluarkan sesuatu yang sangat dicintai ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau kemudian seorang mengeluarkan sesuatu yang eh, tidak dia pentingkan yang sudah tidak dia gunakan makanya ini satu hal yang wajar ya baik namun bukanlah istimewa Ya, maka hewan kurban yang hendak kita kurbankan adalah hewan yang bagus, yang tidak cacat, ya, tidak cacat eh, matanya, tidak cacat badannya, tidak cacat kakinya. Ya, maka ini adalah kurban yang hewan kurban yang bagus yang hendaklah kita gunakan. Ya, kalau bisa yang termahal. Ada lima kambing satunya dua setengah juta, satunya mencapai puluhan juta misalnya. Nah, seorang yang mampu dia akan lebih bagus kemudian mengorbankan kambing yang harganya tujuh juta. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu yakum jami'an. Eh Kemudian waktu penyembelihan tadi sudah kita singgung yaitu disembelih setelah dilakukannya sholat id. Dan tata cara penyembelihan yang ini juga pantas untuk kita perhatikan. Yang pertama seorang yang mau menyembelih binatang kurbannya harus membaca basmalah. Ya harus membaca basmalah. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebuah kewajiban kita membaca basmalah. Kemudian yang kedua, kita disunahkan untuk menyebut nama sahibul korbannya. Ya kalau seorang itu menyembelih untuk dirinya sendiri maka dia mengucapkan bismillah Allah akbar Allahumma taqabbal hada anni wa ahli. Ya, anni wa ahli. Namun kalau kemudian ternyata korban itu milik orang lain, ya maka dia tidak boleh mengatakan Allah mahada'ani orang ahli tidak boleh. Maka dia sebut nama orang yang berkorban. Allah mataqabbal hadha ya an Ibrahim misalnya. Ataupun an Ahmad misalnya. Maka disebutlah namanya. Jadi setelah menyebut Bismillahi Allah Akbar Allahumma taqabbal hada an fulan wa ahlihim. Ya, an fulan wa ahlihim an fulan wa ahlihim. Nah, maka menyebut nama sebel kurban ini juga bukan merupakan sebuah kewajiban. Ya, dia sunnah hukumnya. Tapi sunnah kalau mudah untuk kita lakukan, kenapa harus kita tinggalkan? Yang ketiga gunakanlah pisau yang tajam. Ya, pisau yang tajam. Karena menggunakan pisau yang tajam ini merupakan satu di antara bentuk ihsan kita kepada binatang yang hendak kita sembelih. Di mana Rasulullah SAW bersabda, ya, kata katabal ihsana ala kulli syai'. Sunnah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Ya, dalam segala hal. Nah, dan oleh karenanya Rasulullah memberikan sampel kepada kita kotal kotalta fa'asin al ya. Kalau kalian menyembelih maka perbaikilah sembelihan kalian Profesional, profesionalkah ya, di dalam kalian menyembelih Sembelih dengan cara yang profesional Cepat Namun uh, Memiliki memenuhi persyaratan yang ada dan mempercepat matinya binatang. Ya ini yang tentunya baik. Dan berilah kenyamanan, ya, berilah kenyamanan kepada binatang yang hendak dia sembelih. Jadi jangan sampai binatang yang hendak kita sembelih itu stres. Nah ini merupakan perintah Rasulullah dan ini berarti merupakan kesempurnaan agama Islam. Ya, seseorang tidak boleh menjadikan hewan itu stres gara-gara kelengahan kita. Apa di antara yang bisa menyebabkan binatang itu stres misalnya? Ya, tatkala dirinya melihat saudaranya dibantai gitu ya. Melihat saudaranya dibantai, disembelih, dikuliti, maka dia pun stres. Ya, maka kita upayakan kita memberikan kenyamanan pada binatang yang hendak kita sembelih. Jangan kemudian pula kita perlihatkan pisau yang tidak kita gunakan untuk menyembelih dirinya ya di hadapannya. Jangan. Ya kita sembunyikan. Ya sampai kemudian ketika sudah sangat dekat dengan penyembelihan dan kalau perlu matanya ditutup dan kemudian baru dilakukan penyembelihan. Ya kita berikan kenyamanan dan, jangan lupa kita uh, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan bismillah kita agar ibadahnya diterima ya, dan dengan menyebut nama ya siapa yang berkorban yaitu sahibul korbannya dan kemudian fal yuhidda safrotahu dan tajamkanlah ya dan tajamkanlah pisaunya ini diantara bentuk ihsan yang bisa kita lakukan tatkala menyembelih binatang ya. jadi dengan pisaunya ini sangat tajam maka untuk untuk memutuskan uh, kerongkongannya dan dua dan dua uratnya ya tidak perlu lama-lama. Berbeda kalau kemudian semisal pisaunya itu nggak tajam. Dia sampai ulang berulang kali ini pun tidak segera bisa mem memutuskannya. Nah, ini tidak berbuat ihsan berarti. Nah, kemudian beberapa sunnah sunnah dalam ibadah kurban yang pertama penyembelian dilakukan di lapangan. Yang kedua sohibul kurban dianjurkan untuk menyembelih dengan tangan sendiri. Yang ketiga sohibul kurban dianjurkan untuk memakan sebagian yang sebagian daging dari binatang yang dia korbankan. Ya, jadi hendaklah dia makan ya, entah seberapa banyaknya dari binatang yang dia korbankan tersebut. Ya, demikian yang kita sampaikan. Eh, seluruh kebenaran datangnya dari Allah SWT dan kalau anda sekalian mendapat kesalahan karena itu merupakan kebodohan saya pribadi dan mudah-mudahan antum semuanya berkenan untuk mengingatkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat muslim, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita baru saja mendengarkan pembahasan atau penjelasan dari Ustaz Abu Salman Hafidahullah Ta'ala pada kajian bedah buletin pada kesempatan malam hari ini. Untuk sesi selanjutnya, insya Allah akan kita hadirkan sesi tanya-jawab pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami, sekitar empat pertanyaan pada malam hari ini. Insya Allah akan kami bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ya, Datangnya dari Akuna Rendi di Yogyakarta. Ya, baik. Kami bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Rendi. Saya mau bertanya Ustaz. Mana yang lebih utama menyembelih kurban di rumah sendiri atau diberikan ke panitia? Jika disembelih di rumah sendiri meski diwakilkan oleh ahlinya, kita bisa menjalankan sunnah untuk memakan sebagian daging kurban. Jika diberikan ke panitia, kita tidak bisa mengikuti sunnah memakan sebagian kurban. Mohon penjelasannya Ustaz. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. wa ala alihi wa hawla quwata illa billah eh, Saya kira ketika di dalam kepanitiaan itu cara penyembelihannya pendistribusiannya dan macam-macamnya sudah sesuai dengan syariat, maka wallahu ta'ala saya pandang lebih lebih baik kemudian dititipkan kepada panitia. Nah, kenapa? Karena akan lebih terjadi ta'aluf, yaitu keterkaitan hati antara Anda dan saudara-saudara yang lainnya. Nah, Anda tinggal pesan saja, saya minta bagian ininya. Saya minta bagian adinya biar cepat dimasak dan saya biar cepat memakan e, binatang kurban saya. Bisa pesan. Antum bisa mengatakan saya nitipkan ini tapi saya minta. Sekira panitia juga mau. Sekira panitia berkenan untuk memberikannya. Di tempat kami pun juga demikian. Bahkan untuk orang yang ikut kurban sapi biasanya per orang mendapatkan bagian kurang lebih 4 kilo. Ya, di Pogung itu rata-rata demikian. Si sahibnya itu mendapatkan bagian kurang lebih sekitar 4 kilo. Lumayan banyak. Maka uh, untuk melakukan sunnah Rasulullah SAW yaitu dengan memakan sebagian dari daging kurbannya bisa dititipkan ke pada panitia. Namun seandainya ternyata panitia tidak uh, membagikan dagingnya kepada sahibul korban dan ketika diberikan masukan juga tidak mau maka tidak mengapa kemudian antum melakukan korban sendiri di rumahnya wallahu taala alam Nah, syukran Ustaz atas ya. penjelasannya untuk pertanyaan yang iya. pertama. Ya, Semoga terjawab uh, kepada Akhuna Rendi di Yogyakarta. Kami lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Datangnya dari Akhuna Nur di Jakal. Beliau terdapat tiga pertanyaan ini Ustaz. Masya Allah. Pertanyaan yang pertama kami bacakan. Bagaimana kriteria seorang yang sudah wajib berkurban? Karena saya khawatir masuk ke dalam kategori hadis Nabi yang bakhil yang dilarang mendekati masjid. Mohon penjelasannya Ustaz. Taib. Eh, bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa wa hawla wa la quwata illa Bagaimana kriteria seseorang yang eh, dia, ya tadi saya tidak tidak katakan wajib, maka yang selayaknya dia kemudian berkorban. Ya, artinya dia disunahkan untuk berkorban itu siapa? Yaitu seorang yang memang telah memiliki kelonggaran rezeki. Bahwa eh, kalau tadi kita ambil bahasanya korban hukumnya adalah sunnah muakkadah, dirinya memiliki kelebihan harta yang tidak dia gunakan untuk perkara-perkara yang wajib. Misalnya dia punya harta, namun dia gunakan untuk membayar sekolah anaknya misalnya. Dan itu waktunya bersamaan tidak bisa ditunda. Ya, maka pada saat itu karena membayar sekolah hukumnya adalah sebuah kewajiban dan ini hukumnya sunnah maka yang didahulukan adalah dia gunakan untuk membayar sekolah anaknya. Namun kalau semisal ya di sana ada kepentingan yang lain, ada kepentingan yang lain. Ya, dia pengen kurban namun dia juga pengen beli mobil misalnya gitu ya. Maka kita lihat membeli mobil, kalau itu cuma untuk kendaraan biasa, maka hukumnya ya mubah. Dan e, melakukan korban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Maka pada saat itu hendaklah kemudian seseorang tadi kemudian membeli hewan untuk korban. Maka bisa kita lihat dan bisa kita kiaskan, kita analogkan dengan beberapa contoh yang tadi telah kita sampaikan ya. Wallahu taala alam. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini mungkin di luar tema Ustadz tapi tidak apa-apa ya Ustadz. Kita ya, coba Insya Allah kalau bisa kita jawab. Ya. Nah pertanyaan yang kedua Ustadz, bagaimana hukum akikoh jika dulu orang tua saya belum mampu? Mohon penjelasannya Ustadz. Taib. Ada hadis yang uh, digunakan oleh para ulama dan ini adalah juga hadis yang diperselisihkan tentang keabsahannya. Sebagiannya mengatakan sunnah dan sebagiannya mengatakan uh, tidak lagi sunnah. Kenapa alasannya bahwa hadis ini diperselisihkan? Maka orang-orang yang ataupun para ulama yang menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan, ya hadis eh, yang memberitahukan kepada kita bahasanya Rasulullah SAW itu mengakekoi dirinya sendiri. Ya Rasulullah SAW mengakekoi dirinya sendiri. Nah hadis ini diper, diperbincangkan mengenai keabsahannya. Sebagian para ulama mengatakan hadisnya adalah hadis yang doaif. sebagian lagi mengatakan hadisnya adalah hadis yang hasan. Nah maka tentu bagi orang yang menganggap hadis itu adalah hadis yang uh, maka dia tidak beramal. Ya artinya dirinya tidak perlu kemudian menyembelih akikah untuk dirinya sendiri. Adapun seorang yang cenderung kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, maka berarti dirinya akan beramal dengan hadis tersebut. Ya artinya ketika dulu kita masih kecil, orang tua kita belum mengakui kita mungkin karena tidak mampu, mungkin karena tidak tahu dan seterusnya, maka kemudian kita disunahkan untuk uh, eh, mengakui diri kita sendiri ya Allah taala alam ya terima kasih Ustadz atas penjelasannya untuk pertanyaan yang kedua kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga bagaimana hukum memakan makanan dari acara-acara bid'ah mohon penjelasannya Ustadz Taip. Ya, jazakumullah Harun atas pertanyaan. Apa hukum memakan makanan dari acara-acara bid'ah? E, perlu kita jelaskan bahwa makanan yang diharamkan adalah makanan berupa sembelihan. Dan sembelihan ini adalah sembelihan yang ketika menyembelihnya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebagaimana firman Allah, khurrima eh, alaikumul maitata wad dama wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, hanya saja Allah SWT mengharamkan kepada kalian bangkai darah yang mengalir dan daging babi dan daging dari binatang ya binatang yang halal asalnya namun tatkala menyembelihnya dia seru ya sembahan selain Allah SWT. Wahai Lata, ya bismika. Wahai Lata dengan namamu aku menyembelih binatang ini misalnya. Maka kalau uh, hewannya adalah hewan yang contohnya seperti itu, maka haram untuk dimakan. Ya, dagingnya haram untuk dimakan. Sebagaimana seorang yang menyembelih dan ditujukan kepada arwah Rasul, maka haram dimakan sembelihannya. Ya, karena itu bukan untuk Allah SWT, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun kalau kemudian makanan makan itu bukan makanan yang uh, berbau daging, ya tidak ada dagingnya, maka hukumnya hukumnya adalah halal untuk dimakan. Ya, halal untuk dimakan eh, makanan-makanan uh, yang disuguhkan di acara-acara yang uh, bid'ah ataupun acara-acara yang menyimpang dari jalan yang benar. Wallahu taala alam. Yang yang kita lihat adalah asal makanannya. Kalau asal makanannya misalnya cuma roti, roti biasa ataupun bakwan ataupun telo godok misalnya gitu ya maka halal dimakan. Ya wallahu taala alam. Ya, syukron Ustadz atas jawabannya semoga dapat terjawab. Untuk saudara Nur di Jakal, kita masuk ke pertanyaan terakhir ini Ustadz. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini. Datangnya dari saudara Fakhrullah di Yogyakarta. Kami bacakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai peristiwa disembelihnya Nabi Ismail Ustaz. Ketika Nabi Ismail disembelih, beliau ditukar dengan seekor kambing. Yang jadi pertanyaan Ustaz, ketika ditukar itu keberadaan Nabi Ismail itu di mana Ustaz? Hmm. Mohon penjelasannya Ustaz uh, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan ya keberadaan Nabi Ismail di mana, tapi Allah taala mungkin tidak jauh dari situ. Jadi pada saat menyembelih itu saja Allah menggantikannya. Ya menggantikan Nabiullah Ismail itu dengan kibas yang besar. Ya, karena diganti ya. Jadi bukan bukan dirubah ya. ya akan tapi diganti. Maka akhirnya Nabi Ismail pun juga masih tetap hidup setelahnya. Ya berarti Nabi Ismail masih tetap ada. Masih tetap ada. Jadi bukan badan Nabi Ismail itu kemudian dirubah menjadi kibas bukan. Ya, maka Allah menggantikannya ya, dengan bidibhin adim. Dengan uh, binatang sembelihan yang sangat besar. Jadi wallahualam dalam ya memang di dalam redaksi ayatnya tidak disampaikan dan saya juga belum uh, mendengar adanya hadis yang menjelaskan masalah ini akan tapi wallahualam karena ya maka Allah menggantinya dengan kibas yang besar maka berarti Nabiullah Ismail masih hidup dan memang masih hidup dan boleh jadi beliau ada di dekat Nabiullah Ibrahim ketika itu wallahu taala alam Nah Ustaz Sukron jazakallahu khairan nah, atas oh, iya, penjelasannya Ini kebetulan ada satu lagi pertanyaan oh, Mas Ustaz baik. Tidak apa-apa Ustaz ya kita ya, bacakan ya, Tidak mengapa, betul. Ya, datanya dari sahabat Amatullah kami bacakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Uhti Ahmadullah Bagaimana dalilnya untuk hewan kurban sapi yang dibagi tujuh orang? Karena teman bingung lebih baik satu kambing atau satu sapi dibagi tujuh orang. Jazakumullah khairan. Hmm. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik tadi sudah kita sampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal uh, dan juga yang selainnya itu dapat Imam Tirmidzi dan disahkan oleh Syalbani rahimahullah taala Rasulullah SAW mengatakan ataupun ini uh, eh, disambung oleh sebagian sahabatnya. Ya. Kami pernah bersafar bersama Rasulullah SAW. Kemudian tiba hari Idul Adha, maka kami patungan bertujuh untuk sapi dan bersepuluh untuk unta, ya, dan bersepuluh untuk onta. Maka seseorang boleh bersekutu, berkumpul untuk membeli satu sapi, namun maksimal tujuh orang. Andikan cuma sapi itu dibeli oleh dua orang, boleh. Apalagi seorang lebih boleh lagi. Ya, demikian juga untuk onta. Maka seorang boleh bersekutu sepuluh orang untuk membeli satu ekor onta. Boleh. Ya, ini diperkenankan. Jadi eh, apa apa yang dibingungkan? Ya, apa yang dibingungkan? Ya, maka boleh maksimal 10 orang itu satu unta. Namun saat ini seorang mau berkorban satu unta, tentulah itu lebih baik. Tentulah itu lebih baik. Jadi saya kira tidak ada hal yang membingungkan. Tinggal kita mau pilih rombongan sapi untuk tujuh orang atau bahkan mungkin untuk enam orang, untuk lima orang boleh. Ataukah kita mau milih uh, kambing sendirian maka fadl ya boleh semuanya boleh dilakukan dan karena semuanya pernah dilakukan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah paling kemudian yang diperbincangkan oleh para ulama mana yang lebih utama seseorang uh, berkorban dengan satu sapi ataupun seorang berkorban dengan uh, tujuh kambing ya tujuh kambing yang seharga dengan sapi tadi. Harganya sama, namun tujuh kambing dan satu sapi mana yang lebih utama? Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa yang lebih utama adalah seorang berkorban tujuh kambing ketimbang satu sapi. Kenapa? Karena yang namanya korban itu bukan semata-mata hanya mempertimbangkan daging yang tidak dia bagi. Akan tapi eh, korban ini kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentulah ketika kita berkorban dengan tujuh kambing, ya sembelihan yang kita akan lakukan lebih banyak ketimbang kita kalau menyembelih seekor sapi ataupun seekor unta. Nah di sana ada penyembelihan inilah ibadah yang sangat mulia. Berarti tujuh kali ini lebih baik dari satu kali. Wallahu taala alam.